membedakan mana yang jadi idgham mana yang enggak. Di situ ada ada sidahnya enggak, ada tasbihnya enggak. Kalau ada, berarti kan jadi idgham. itu ya. Tuh. Idgham kan ada kan di buku? Biayu ada. Komputer mah ada ngebukanya nggak sempat ya sudah. Ya mudah nanti ini ini komputer sekalian saat ibu dan bapak hadir di taklim di suara yang ini disetel kembali, disetel dengan gambar. Jadi lengkap kan? Gitu. Sekarang berimajinasi aja dulu. Dibantu dengan buku tentu ya. Buku wajib halaman 22, 23. Ya, 23 itu tentang macam-macam idgom. 22, 23, 24. utama mutamasilain yaitu mengidghamkan sesuatu huruf ke dalam huruf yang sejenis. Tuh sesuatu huruf ke dalam huruf yang sejenis, yang sama persis, yang ada di hadapannya. Itu idgom mutamasilin Ya. Mengidgomkan sesuatu huruf ke dalam huruf yang sejenis atau yang sama yang ada di hadapannya. Bahasa mudahnya hurufnya huruf mati bertemu huruf hidup yang sama, huruf hidupnya ada tasjidnya. Kalau belum praktek masih masih ngawang-ngawang. Coba kita lihat ya. Hmm, contohnya. Contoh idgham mutama silain. Ibrib. Ibrib bi asauka. Di buku mah kan hitam semua. Nih, kalau di komputer dari asalnya putih berubah menjadi biru, biru muda, kemudian Tuh ada yang merahnya. Saya mah nggak ada merahnya, jadi merahin atuh ya pakai sepidol. Mana yang baknya itu ya? Bak matinya disepidolin. Oh, bak matinya merah. Kenapa? Ya merahin aja. Tuh, biar memberikan pertanda bahwa itu huruf mati itu yang jadi sasaran pelajaran yang kita tengah bahas ini. Tuh. Tuh. Oh, itu kan bak mati ketemu mbak ya itu tadi itulah itu mutamasilin ya berarti ini huruf mati bertemu dengan huruf-huruf yang sama mbaknya kan mati ketemu mbak mbak hidup sama tuh ditandai tuh huruf mbak mati bertemu mbak hidup yang sama. Nah biasanya di cetakan uh, eh, Indonesia atau cetakan Timur Tengah belakangan di sini ada ada tasdidnya. Di mana di sini nih? Nih di sini. Tasdid itu apa? Sidah. Sidah pendobel. Ya sadah pendobel. Tasdid. Nih, tak tulis sini sininya tuh. Di sini. Di sini. Di sini. Tuh. Tasdid. Ya. Sidah. Kelok kecil. Berdobel. Tuh gitu. Ya. Sidah. Kelok gitu. Ya. Wih tes. Ini dibacanya Mbak itu tidak dibaca, langsung ke sini. Yob rib itu yob rib di asokal hajar yob rib yob rib kalau jadi hilang tapi karena mbak mati ini masuk langsung ke mbak berikutnya jadi double yob rib di asokal begitu juga dengan ini wakode tuh cari. Ada huruf mati, ada wau mati, tapi bukan yang ini, yang ini, yang dal ini, dal mati. Tuh, dal mati bertemu dengan dal mati. Eh, sama tuh. Hanya di buku kan hitam, di sini hijau, eh di sini biru. Kemudian dipacuin kursornya tuh, ada merahnya. Oh, merahin dal matinya pakai spidol. Kan yang dikasih spidol. Nah itu Nah di dalam mati ini ketemu dalam hidup sama tuh huruf mati bertemu huruf hidup yang sama. Biasanya di cetakan Indonesia di dalam hidupnya ini ada sida di sini nih. Ada tasid yang kayak tadi. Tuh dibacanya wahkod dakhonu kol-kolahnya menjadi hilang. Jadi dengan berbeda utama saya ini cepat-cepat huruf asalnya kol-kolah, kol-kolahnya hilang. Asalnya hamas, hamas juga hilang waktunya waktu terhulu mudah belajar itu tadi makanya tidak ada alasan untuk tidak belajar tajwid mudah sekali dalam hati bertemu dengan dalam itu nah kemudian contoh berikutnya Iza gorobat ya Iza gorobat nih taknya tak merahin tuh tak mati, ketemu tak hidup. Tuh, gampang kan? Mudah kan? Nah, kalau huruf mati bertemu huruf hidup yang sama, kemudian di huruf hidup ini, di sini ada tasjidnya, ada sidahnya, di huruf berikutnya ya. Nah, kan di sini, di sini orang nggak ada gambarnya. Jadi di bukunya kan ada tuh. Setelah tak mati kan ada tak hidup. Nah, di tak hidupnya itu ada sidahnya. Nah, ya. Di halaman 23 kan ada di buku sama. Cuman ini diwarnain di komputer. Biar mudah. Biar ibu dan bapak nanti kalau putranya di Australia ya. Tuh kayak ibu Jubaidah. Atau ibu Samsudi di Abu Dhabi. Mau ngirim kirim aja CD-nya gitu. Biar mereka juga bisa belajar. Mudah kok ya belajar sekarang. Nah ini. Atau ibu Agus ya. Nanti putranya di mana? Di Amerika. Atau ibu Tabri. Ya. Ibu Hartono nih. Iza gorobat tak taqribuhum. Tak mati bertemu dengan tak hidup. Konsekuensi dari hukum ini adalah kan tak mati ini hamas, Nah hamasnya jadi hilang. Jadi jangan iza gorobat. Jangan. Iza gorobat. Gorobat. Di sini di sini ada sidahnya nih. Ada pendobel. kita tak hidupnya itu ada sidahnya di sini di sini di mana ya di sini ini kalau kapan-kapan nanti lihat komputernya nah di sini ini dia ada sidahnya iza gorobat tak tak kapalah sugronya tetap tak riwabuhum tak mati bertemu dengan tak hidup tuh karena tak mati bertemu tak hidup sama sifatnya sama hurufnya maka di sini ada tasidahnya ada tasidnya kalau ini terjadi maka huruf hamasnya hilang. Ini sifat hamas di sini. Itulah dinamakan idgom mutamasilin. Mengidgomkan, memasukkan huruf yang sejenis, yang sama. Air putih dimasukkan dengan air putih. Kan nggak kelihatan. Itu kita minum air putih, mineral. Tatatat, karena hausnya tinggal setengah. eh ada yang iseng, oh kasihan nih Pak Hadi keausan, ditambahin lagi. Dikawah, ditambahin dikit. Nggak ngeh kan, karena jenis Itu. Coba kalau air air mineral itu, kasihan nih Pak nih, keausan. Airnya tinggal setengah, ya udah dikasih warna merah atau kuning, sirup kan itu. Kelihatan. Nah itu, ben beda jenis, ini sejenis. Itu. Paham ya logika berpikirnya? Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama persis yang menjadi idgom. Kenapa yang menjadi idgom? Ada nanti yang nggak jadi idgom gitu ya. Iza gorobat gorobat kan asal gitu. Sifat hamasnya menjadi hilang. Iza gorobat taqribuhum. Tuh kan? Tak mati bertemu dengan tak hidup di tak hidupnya ini, di yang warna hijau, tak, tak matinya kan warna merah. Kasih sebidol ya. Gitu, tidak apa-apa, enggak ada komputer juga. Ini mah hanya kita, masa iya sih ada teknologi nggak dimanfaatkan. Kedip-kedip kan ada tuh. Tak mati, bertemu dengan tak hidup. Di tak hidupnya ini nanti ada sidah, ada tasidnya. Ah, gimana di buku nggak ada sidahnya? Ya memang begitu. Jadi sidah itu hanya pembantu aja. Jadi ini memberikan gambaran saat kita nanti ada panggilan haji, pergi haji ataupun saat kita membaca Quran-Quran yang ceritakan Timur Tengah yang masih periode lama, kalaupun di hidup ini nih yang yang tututan tuh ya, yang kedip-kedip. Kalaupun di hidup ini tidak ada sidahnya, kita sudah paham. Oh, itu idgham utama silen. Tak mati bertemu tak hidup. Kemudian mutaja mutajanisen. Apa sih Idgom mutajanisen? Nih, di buku lihat ya. Wah, sebetul komputer mah punya, tapi nggak sempet nyalainnya. Itu kata Bu Prianto. Ah, ada tuh komputer di kamar. Eh, <laughs> nyalainnya. Ya udah, di buku halaman 23, buku wajib ya. mutaja mutajanisen. Apa sih Idgom mutaja mutajanisen? Yaitu mengidgomkan sesuatu huruf ke dalam huruf yang lain. Oh, hurufnya beda berarti kalau mutamasilan kan semisal, sama. Itu batu dengan batu, uang dengan uang. Gitu kan. Pertukaran kan gitu sama. Ini beda nih. Mengidgomkan sesuatu huruf ke dalam huruf yang lain. Yang makrojnya tempat keluar huruf tersebut sama. Tetapi bunyinya sedikit berlainan. Jadi huruf bahasa sini mah bingung. Ah, bingung. Wah, ini ada huruf mati bertemu huruf hidup yang beda. Hurufnya beda, tapi ada kesamaan. Kesamaan makhrajnya. Makhraj itu apa? Tempat keluarnya sama gitu. Kayak telur ayam dengan temannya kan sama keluarnya. Keluarnya sama. Memang huruf ada yang beda, ada <laughs> saya lagi talim juga. Memang huruf itu ada yang keluar dari tidak dari mulut, bukan begitu letaknya itu loh. Ya, coba bedakan antara kita saat mengucapkan ain dengan ha, dengan fa, dengan sa lain kan? Itu posisi posisi lidahnya itu loh. Posisi di mana lidahnya, di mana membunyikannya jauh beda-beda. Ain, ha beda-beda kan? Sin tuh sudah di atas, ro di atas, ain di tenggorokan. Nah ini. Nah, yang dimaksud dengan idgham mutajanisan ini huruf mati ya huruf mati bertemu huruf huruf hidup yang beda. Hurufnya beda, tapi yang sama tempat keluarnya. Bunyinya sedikit berlainan. Mana? Misalnya tak mati menghadapi dengan tok hidup, ya, tak mati dengan tak hidup. Ya. Atau itu uh, tak mati menghadapi dal, ya, dal hidup. Kemudian Aha. Tok mati menghadapi tak ya, tak hidup itu. Jadi mudah belajar itu. Wah saya memang ada komputer. Nah apa-apa. Ini mah hanya kalau ada teknologi kenapa enggak dimanfaatkan. Makanya kapan-kapan datang. Target kita, belajar kita bukan hanya jadi murid, jadi guru juga bisa gitu insya Allah gitu ya. Coba aja buktikan bahwa belajar tajwid yang selama ini bertahun-tahun susah ternyata mudah. Buktikan kalau tidak percaya. Saya tidak mau janji, yang penting bukti. Benar, coba. Hanya permasalahannya kalau untuk memperlancar bacaan itu memang perlu proses gitu ya. Kalau untuk tajwid tinggal baca, tinggal lihat, pinterlah cepat insya Allah dan bisa menjelaskan. Itu ya, lihat. Tak mati menghadapi to. Tak mati menghadapi dal. Tok mati menghadapi tak hidup ya. Dal hidup tadi. Tuh. Dari atas. Tak mati bertemu dengan tok hidup. Tak mati menghadapi dal hidup. Tok mati menghadapi tak hidup. Begitu juga dal mati menghadapi dengan tak hidup. Jadi dibalik kan, Tuh. Asalnya kan tak mati ketemu dal hidup. Sekarang dal mati ketemu tak hidup. Kemudian la mati menghadapi roh hidup. Zal mati menghadap, menghadapi roh, roh hidup. Ada di halaman 23 tuh, ada sama. Cuman kalau di komputer audiovisual lebih jelas gitu loh ya. Makanya kapan-kapan sempatkan untuk datang ke taklim. Jadi kalau saya seperti ini berbicara, kendati pun komputernya nggak dinyalain, sudah imajinasinya sudah jalan gitu. Oh, itu. Kita contoh lihat ya. Kalau belum ke contoh mana masih bingung, masih ngawang-ngawang. Halaman 24, ada kan? Hmm. Makanya kalaupun nggak ada komputernya, ibu siapkan spidolnya. Biar ikutin mana yang diwarnain. Ini kan, di sini kan kolab toifah ya. Kolab tetapnya ya. Nah, yang jadi e, pokok bahasan kita dalam kolat ta'ifah ini, kita merahin. Mana yang taknya itu dimerahin tuh. Tuh di komputer juga ada tak merahin tuh. Nututan kan? Tuh, nututan ini kalau lagi belajar terkesan gitu. Kayak kita bertemu dengan seseorang tambatan hati. Senyumnya itu loh yang bikin susah. Sama dengan orang yang nyebelin kan ada <laughs> Lihat wajahnya juga dia sebel banget gitu kan ada seperti itu. Walaupun tak boleh tapi manusiawi seperti itu kadang-kadang. Ada hal-hal yang membuat kita suka dengan orang itu. Ada juga hal-hal yang membuat kita tidak suka. Nah ini itu kesan-kesan kesan pertama itu. Nah ini nih yang dot dutan tuh. Jadi kalau di buku ibu di tak matinya itu dimerahin. Tuh, kenapa sih bapak nggak dibilang-bilang? bapak mah kadang-kadang jarang rajin gitu ya <laughs> belajarnya jadi dari taklim ke taklim tuh umumnya kaum ibu kenapa ada kaum bapak mah cepet pinternya kali ya ya mungkin juga atau terlalu sibuk kadang-kadang sama kalau bapak-bapak mah kan kalau hujan itu mending kehujanan daripada bawa payung gitu lain dengan ibu-ibu panas dikit aja bawa payung kan gitu <laughs> Nah, itu kalau belajar itu bapak-bapak mah jarang bawa buku, jarang bawa pensil, pulpen. Tapi kalau bapak ya, bapak-bapak tuh kalau ibu-ibu mah gitu. Bawa pulpen, bawa spidol, bawa ini, bawa itu gitu ya. Nah, tuh ya. Kalau ta'ifa tak mati tuh. Kelihatan kan? Dimerahin tak matinya sudah. Tuh kalau di sini dut-dutan tuh, dut-dutan tak mati bertemu dengan tok hidup. E, toknya asalnya warna biru jadi hijau. E, Nah, ibu juga bisa di buku tok matinya. Jadi di dah tak mati ketemu tok diwarnain lain. Pakai stabilo atau pakai spidol apalah gampang. Nah, di Quran cetakan Indonesia atau di cetakan Timur Tengah beberapa sudah ada di tok di tok yang hijaunya ini Nah, itu ada tasdid, ada tasdidnya, ada sidahnya. Jadi masuk qolab taifah. Itu. Nah, di sini menjadi gambaran, menjadi bukti bahwa sifat hamsta itu kan mati itu hames. Jadi tidak hames lagi dan bunyi taknya masuk ke to. Jadi to-nya double. To-nya bersidah, bertasdid. Qolab taifah. Gitu. Jadi bunyi taknya jadi hilang. Oh itu toh ngaji bertahun-tahun nggak paham-paham. Tuh lihat. dut tuh. Ada dut-dutan. Tak. Taknya merah. Bertemu dengan tok yang hijau. Wah saya emang ada merah. nggak ada hijaunya. Ya sudah di bukunya dimerahi. Dihijauin gitu. Kan kadang-kadang kita nggak nggak nyambung itu karena nggak tahu permasalahannya. Kita sering ketemu dengan orang itu tapi nggak nggak tahu namanya. Hmm, di, di jalan ketemu senyum-senyum aja. Pak, siapa sih itu senyum? Itu loh uh, teman ngaji di Radio Kayu Manis. Oh, gitu. Namanya siapa? nggak tahu, pokoknya duduknya masalah di depan aja <laughs> gitu. Gitu kan. Nih, kayak askolat ya. Tuh, askolat kan di buku ibu kan ada askolat da'awallah, da'awallah ya. Ada. Nah, yang tak matinya itu merahin tuh. Kalau di komputer tinggal tututan aja tuh, kedip-kedip, kedip-kedip. Tuh, askolat, askolat kan? Ketemu dal, dalnya tuh tak hijauin tuh. Jadi biru jadi hijau. Nah, ibu di situ juga warnain aja. Nah, ini askolat ini ketemu dal, bunyi taknya jadi hilang. Sifat hamasnya jadi hilang. Jadi jangan dibaca askolat Askolat. Hamas kan? Iya. Tapi karena ketemu dal, bunyi taknya tidak dibaca. Itulah rumus kita. Setiap menemukan huruf mati apapun, bertemu dengan huruf yang ada sidahnya, huruf matinya jangan dibaca. Jadi bacanya gimana kalau gitu? Askolada allah Oh gitu ya. Askolat. Askolat. Jadi askolada allah Bagaimana dengan yang ini? Lain basata. Nah, kan tulisannya lain basat. Mana yang jadi yang jadi pokok bahasan kita? Toknya itu tuh. Kalau di sini dimerahin toknya tuh, ngedip-ngedip kan? Ngedip, ngedip, ngedip, ngedip, orang nggak ada ngedipnya. Ya kapan-kapan makanya datang ke taklim ya. Belajar mudah. itu tuh. Kemudian yang taknya hijauin. Oh gitu. Kalau tok mati ketemu tak, itu bunyi toknya tidak dibaca. Jadi jangan mentang-mentang sudah belajar kol-kolah. Le'in basapo tak. Enggak. Nah, jadi malu-maluin. ya. Jadi bunyi bunyi toknya hilang. Double menjadi bunyi tak. Le'in basat tak. Ada yang bertanya, Pak susah-susah amat ya. Tohnya udah ganti aja sama ta'i, itulah Quran. Kalau diganti nanti artinya lain. Kan segi arti, segi baca. Sama kan dalam bahasa Inggris. Uh, neo, kan neo jadi new ya. Kenapa sih neo, new aja. Atau <laughs> dulu lagi ini student, student kan itu itu itu seperti sama seperti itu tulisan dan bunyi berbeda itu itu itu itulah ya bahasa bahasa luar lain bahasa Indonesia mah sarua bae gitu-gitu aja ya gitu nggak susah kalau bahasa Indonesia mah tulisannya begitu dibacanya juga begitu nah bahasa Arab bahasa Inggris agak lain bahasa luar mah ya nah itu laim ba Imnya nun mati ketemu ba jadi iklab ya. La im basat ta. Jadi kol-kolahnya hilang sifat kol-kolahnya. Sama dengan ini, banyak kan orang yang baca tuh. Abadatum. Di Al-Kafirun abadatum. Abatum tuh, lihat ya. Dalnya kan ditamerahin tuh. Nah, ini yang pokok bahasan kita. Dal mati, sudah dimerahin? Biaya yuk. Mudahlah. Itu apalagi nanti kapan-kapan datang ke talim. Nah, suara ini bisa didengar kembali. Yang not-notannya ini juga bisa dilihat di infokus kan. Kayak lihat layar tancap kan. Canggih belajar kita ini. Jarang-jarang belajar pakai infokus tajwid lagi. Kalau seminar lah udah biasa ya atau Aji Danjar dulu sering infokusnya sampai 4. Tapi kalau belajar tajwid mah agak-agak jarang gitu. kenapa Mahal gitu ya. Alhamdulillah lah kita sudah memiliki dan dimanfaatkan betul. Mari belajar bersama. Tuh, dalam hati kan abade, abade kan kalau sugro. Tapi karena ketemu ta, jadi itu setiap aturan kan ada pengecualian. Itu setiap aturan dibuat untuk dilanggar bukan ya. Itu itu mah kelakar aja. Masa sih? <laughs> Tapi umumnya begitu. Tapi setiap hukum itu pasti ada pengecualiannya. Gitu kan? puasa itu harus dilaksanakan siam itu. Tapi nanti saat-saat tertentu bagi orang yang sakit, yang ada permasalahan bisa diganti gitu di hari lain atau atau vidya. Eh, itu ceritanya itu. Jadi setiap hukum ada ada pengecualian. Ya, ini abadi tuh. tuh. Tapi dalam hukum Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan status. Kata kata Nabi, kalau anakku Fatimah mencuri akan kupotong tangannya. Jadi siapapun gitu ya. Tidak ini mah yang nyurinya pejabat aman, kalau rakyat kecil mm, nyuri ayam satu aja sampai babak belur. Nah, ini ya. Itulah e, negeri menjadi aman, makmur manakala menerapkan hukumnya semua sama, tidak pandang bulu. Jadi di bawah hukumnya ada. Nah, kita doakan ya mudah-mudahan itu pekerjaan pengurus hukum ya, penegak hukum. Nih, tuh tuh lihat ya. Abaditum jadi abatum. Tuh, abatum. Abaditum dalam mati ketemu taknya. Tuh, taknya hijau ya. Yang merah ketemu tak. Bunyi yang merahnya abadanya jadi hilang. Jadi abatum. Kan rumusnya ada. Huruf mati bertemu huruf bertasid, Huruf matinya jangan dibaca. Itu mau paring nggak ada tasjidnya ini di Quran cetakan Indonesia. Nih di tak yang yang hijau ini ada sidahnya, ada tasidnya. Jadi asalnya abadutum jadi abadtum. Itu. Mudah kan? Mudah ya. Tuh. Begitu juga kul robbi. Tak merahin lamnya tuh. Roknya asalnya biru jadi hijau. Oh, di roknya itu ada sidahnya. Jadi bunyinya jadi, jangan dibaca kul, tapi kur. Kur robbi. Nyamber ke, ro, ke roknya. Sampai ada sidahnya kan? Ada kan? Sidah ini lebih lebih mudah lagi tuh tasjidnya ada. Kul jadi kur, kur Rabbi. Begitu juga dengan il, tuh zalnya mati ketemu zok. Bunyi zalnya nggak dibaca jadi il zalamu. Tuh sini sudah ada tasjidnya kan? Itu di bukunya ada. Iya. Kemudian idgham mutakoriben. Apa sih idgham mutakoriben? Halaman 24 tuh, nomor 3. Idgom mutakoriben yaitu mengidgomkan memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain sama seperti yang tadi taufiknya. kan di sini di sini hurufnya beda. Yang sama apa? Yang sama bunyi kedua hurufnya hampir sama. Kalau idgham silen huruf mati bertemu huruf hidup yang sama persis, Sedangkan idgom mutajanisan huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda, tapi makhrajnya hampir sama, bunyinya sedikit berlainan. Nah, sedangkan idgom mutakoriben ini huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda, tapi bunyinya kedua huruf tersebut hampir sama. Dan ini menurut versi buku wajib ini. Buku wajib kedua, buku wajib lain nanti lain lagi. Pegang aja. Jadi kalau ngajarin itu satu-satu dulu supaya tidak bingung ya. Idgom mutakoriben yaitu mengidgomkan sesuatu huruf ke dalam huruf yang ada di hadapannya. Nah, hurufnya beda tapi yang sama, bunyinya hampir sama. Tuh ya. Mengidgomkan sesuatu huruf ke dalam huruf yang lain yang bunyi kedua huruf tersebut sama. Ah bingung, gini aja deh. Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda tapi bunyinya hampir sama. Itu pun kadang-kadang saya bingung. Antara mutakoriben dan saya juga mirip-mirip juga. Tapi udahlah memang seperti itu. Dan ini baru paham itu memang kalau kita sudah belajar sifat-sifat huruf. Nah, baru ngeh di sana. Tuh. Sa mati menghadapi dal. Zal ya. Sa, zal. Sama kan bunyinya? Gitu. Sa, zal. Sa, sa mati menghadapi zal. Itu ya. Sa. Kemudian bak mati menghadapi min, Kemudian kof mati menghadapi kaf. itu ya. Mudah? Nah, kita lihat ke contoh. Kalau belum ke contoh mah agak susah. Gitu ya. Yalhas. Yalhas zalik. Tuh. Nah, sekarang dimerahin Ibu. Itu ya. Dimerahin yang mananya Pak Ari? Nah, itu yang yang saknya. Jangan lupa ya hari ini saya ada pengajian di Asabri. Setelah di Asabri ke Buncit 4 di Multika. Musola Al-Hidayah. Itu terbuka untuk umum ya pada salat zuhur jam 1 lah. Itu ya, insya Allah. Jam 1 eh, jam 1 selesai. Pada salat zuhur itu jam 12-an lebih lah gitu ya. Sekarang zuhurnya masih 12 lebih. Gitu. Ya. Jangan lupa hari ini kita pengajian. Hmm, terima kasih SMS-nya banyak sekali. Pak sekarang saya mulai terbuka yang selama ini susah. Iya, begitu. Ya. uh, tapi saya ingin mendapatkan software-softwarenya. Nanti silahkan ya ke taklim. Bawa CD blank. Jangan bawa flash disk ya. Nggak mau saya kalau flash disk. Karena sekarang banyak virusnya. Kerjaan berbulan-bulan. Hilang. Aduh, sedih. Nangis ya. Lihat Yalhas. Sa mati ketemu zal hidup. Jadi itu uh, eh, sa zal sama kan bunyinya, hurufnya beda. Hurufnya beda, tapi yang sama bunyinya. Kalau mutam mutamasilan hurufnya sama. Huruf mati bertemu huruf hidup yang sama. Kalau mutajanisen, hurufnya beda, tapi makhrajnya tempat keluarnya hampir sama. Nah, tempat keluarnya hampir sama. Nah, mutakoriben hurufnya beda. Tapi bunyinya hampir sama. Ini menurut versi buku ini loh ya. Buku yang lain nanti lain lagi. Jadi supaya tidak bingung memberikan pengajaran. Satu materi satu-satu dulu. Sama seperti halnya kita mengajarkan laki-laki dan perempuan itu batal atau tidak. Ya kita sekolah mana dulu gitu ya. Nah, pahamlah mungkin maksud saya ya. Atau kunut itu subuh itu pakai kunut atau tidak, sekolahnya di mana dulu gitu, lingkungan mana, NU apa mana gitu. Emang begitu, begitu adanya. Jadi kalau anak-anak kalau saya lagi di kampung, tiba-tiba dibilang kok nah, subuh itu nggak usah kunut, bingung gitu kan. Tapi kalau sekolahnya di lain NU nanti lain lagi di Persi, di Muhammadiyah gitu. Semua juga ada dalilnya. Nanti setelah perguruan tinggi baru setelah SMP, SMA baru diberikan penjelasan. Pertama ini aja dulu gitu ya. Satu buku dulu lah maksudnya. Nanti ada pendapat yang lain, itu lain cerita, lain kajian. Nih, sak mati ketemu Zal, tuh kan? Di Zalnya ini ada tasdidnya itu Gampang sebetulnya kalau cetakan Indonesia mah di Quran Indonesia. Jadi kalau menemukan huruf mati bertemu huruf hidup yang ada sidahnya, huruf matinya jangan dibaca. Jadi yalhazalik. Oh gitu. Nih, kemudian ya bunayar kab mana? Kenapa? Kan saya baru belajar kol kola tuh, baknya dimerahin. Dipikirnya kol kola betul huruf kol kola Tapi tadi itu ada pengecualian. Tuh. Ya bunayar kab. Nah, karena ketemu mim, mimnya ada sidahnya, maka bunyi mimnya jangan dibaca. Gimana dong bacanya? Ya bunayar kam. Tuh, karena ada sidahnya. Ya bunayyar kamaana? Oh, bunyi baknya nggak dibaca. Ah, kalau nggak dibaca mah nggak usah ditulis. Nah, inilah bentuknya bahasa Arab. Sama kan tadi dengan bahasa Inggris juga kan? Tulisan dan bacaan kadang-kadang beda. Itu lagi kecil. Apa sih tujuh up? Oh, tujuh up itu spend off. Itu kan kayak gitu kan. Ada ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak tidak paham. Oh, jadi apa yang ditulis dengan yang dibunyikan dibaca beda. Ini sama. Jangan dibaca ya bunayar kab mana, tapi ya bunayar kam mana. Ba mati bertemu dengan mim, ya. Ba mati bertemu dengan mim, jadilah idgom mutakoriben. Ba dengan mim itu kan beda ab em, tapi bunyinya hampir sama. Ab kan ba mati ab ab ab ab am mim tuh ya bunayar kam jadi nggak merus nggak merubah mulut ya bunayar kab tuh ya bunayar kam itu jadi sama hurufnya beda tapi bunyinya hampir sama ya bunayar kam mana? bagaimana dengan ini alam nakhluqakum oh yang jadi jadi sorotan kita adalah kofnya kofnya dimerahin tuh Oh, kof itu kalau ketemu kaf, kofnya tidak dibaca. Alam nah luktum Tuh. Coba. Apa iya satu jam bisa mahir Quran? hukum mati aja sudah satu jam, ini 45 menit. Itu saya tidak mau janji. Satu jam pintar baca Quran. Bohonglah, jangan janji-janji. Yang penting dijalani ya. Kalau satu jam mengenal huruf, mungkin. Tapi kalau satu satu jam mahir Quran, bohong itu malah ya. Jangan ter, terpengaruh dengan promosi-promosi. Kan promosi sekarang begitu. Semua paling murah kan. <laughs> itu ya. Biasalah namanya promo. Hukum membaca huruf ro. Tuh, ro juga ada. Halaman 25. Huruf ro ada tiga. Ya, hukum ro ini. Ada ta, ada tafkhim, tebal. Ada takik, ada tipis. Boleh tipis, boleh tebel. Ini mudah tuh, ya. Uh, eh, tafkhim tebal, tarkik tipis atau boleh tarkik, boleh boleh tafkhim, boleh tipis, boleh tebel. Nah, huruf ro halaman 26 ya ada ya, Ibu ya, dilihat tuh. Saya pakai komputer, Ibu pakai buku. Sama aja. Jadi di, di buku dikomputerkan. Huruf ro dibaca tafkhim tebel. Ro berbaris fathah atau domah. Yang pertama itu. Atau Roh itu mati. Huruf yang sebelumnya berbaris fathah atau doma. Rohnya mati. Tapi sebelum roh mati, huruf sebelumnya berbaris fathah atau doma. Itu juga dibaca tebel. Atau roh itu mati. Huruf yang sebelumnya berbaris kasroh ariyobah. Kasroh yang bukan aslinya. Itu seperti kasroh yang ada pada hamzah dari sebagian fiil amar. Nah, hamzah tersebut dinamakan hamzah wasol. Karena bila diwasolkan, disambung, hamzah itu hilang. Mana? Tuh gampil ya kata si Mukti gampil lihat tuh. Ya. Robana iyalah karena ro tuh tebel kan di atas barisnya di atas kan ro robbana ru ruzikna. Jadi kalau ro-nya baris di atas dibaca tebel ru tuh ruzikna. Khobaro ya iyalah khobaro jangan khobara. <laughs> Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh warahmatullah itu ya. Gofurun tuh. Iyalah tebel. Nah, roknya mati. Tapi sebelum rok mati ada huruf yang berbaris di atas. Itu juga tebel. Bardun. Tuh. Kur, roknya mati. Sebelum rok mati ada baris di atas. Kur Qur'anun. Roknya mati. Sebelum rok mati ada baris di atas. Yarpuduna. Roknya mati. Sebelum rok mati ada tak tuh. Huruf berbaris di atas. Turhamuna. Mudah kan belajarnya? Nah, irji'u farju sama aja. Itu insyaallah lah ya. Nah, ini pekan pekan-pekan ini adalah pekan-pekan yang tentu saja kita belajar terus ya. Belajar terus uh, tajwid. Tapi nanti ke depannya insyaallah kita akan teruskan kembali materi seperti biasanya. Ada terjemah perkata, ada indeks Quran, besok indeks Quran. Ada juga nanti tafsir, kita teruskan kembali pekan-pekan ini kita lagi menghabiskan ingin membuktikan bahwa belajar tajwid itu mudah. Saya tidak bilang hari, satu hari pinter tajwid. Bisa kalau untuk ibu dan bapak yang sudah dasarnya ada. Sudah bisa baca, jika ingin seminar satu hari bisa pinter, bisa ngajar gitu ya. Karena dengan perlengkapan yang ada. Tapi apalah janji-janji gitu ya, mendingan bukti aja. Jangan lupa hari ini saya ada taklim di Mampang ya, di Buncit 4 untuk ibu dan bapak yang memiliki waktu ingin hadir mangga silahkan. Saya tunggu ya kehadirannya terbuka untuk ibu, untuk umum ibu dan bapak ya di hari ini di Buncit 4. Gitu. Nanti dilihat lagi belajar makhrajnya ya, belajar hurufnya kan sudah dari u nya A I U ba itu ya. A I U ba U an ani a na minal mu'ni ma'i'an ani'a Babi bu bab Bu bang bani bab na minal mu bani mabi bang bani ba Kita, lihat lihat ini kembali tadi itu baca tutan tasna minal mutni matita matita tanita sasi subas Susa sanisas naminal muslimah sanisa itu ya. Jadi di, diulang kembali pelajarannya biar biar kita paham betul ya. Insyaallah eh, dengan demikian kita akan paham apa yang kita pelajari. Nah, tentu saja semua proses ya seiring waktu. Baik, ada saran, ada kritik, ada masukan silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. 0812 828 yang hari ini ada waktu silahkan datang untuk pengajian di Buncit 4 di Masjid di Musola Al Hidayah di Multika terbuka untuk umum ibu dan bapak. Baik, terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim